Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka wa nashkuruka wa natubu ilaika wa na'udu min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Puji syukur hanya milik Allah Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita Teladan hidup dan kehidupan kita Uswa dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga siapapun yang Allah hadirkan di tempat ini Kita semua mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak ada suaranya, baru buka. Semoga yang hadir di sini menjadi orang yang dimudahkan urusannya, dimudahkan rizkinya, dan dimudahkan jodohnya. Nah, ini banyak yang amin, tapi Bapak tidak usah amin lagi, Pak. Dan ya Allah, semoga yang punya cicilan segala dirunasi. Wajah-wajah penuh cicilan kelihatannya ya, aminnya lebih keras. Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian Ma'rifatullah kita malam ini spesial karena ini adalah malam ke-21 ya. Malam mudah-mudahan di antara malam-malam 10 akhir kalau takdirnya malam ini Lailatul Qadar maka mudah-mudahan kita yang termasuk mendapatkannya. Kalau kata orang Sunda, malam lilikuran, ini malam salikur. Ya. Saya tidak tahu apa itu artinya malam salikur. Sehingga aki-aki juga namanya aki-aki tujuh likur. <laughs> Mungkin tujuh puluh ya. Jadi malam sepuluh terakhir boleh jadi. Dan di antara amalan untuk meraih Lailatul Qadar di sepuluh terakhir adalah kita dianjurkan di antaranya membaca dan mengkaji kembali surat Al-Qadar. Ini sering dibaca tentunya dan diingatkan, tapi sekali lagi di antara amalan untuk kita saling mengingatkan, ya. Dan alhamdulillah sudah mulai dari dari kapan? Kemarin atau tadi, Pak? Ya, sal ijo bukan itikaf pemburu itikaf mudah-mudahan yang hadir sini semuanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ayatnya sudah sangat jelas dan sering kita dengar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu ketika Pak imamnya aki-aki baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmumnya lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul marah gitu kita nu balik lailatul lailatil gitu jadi salatnya apa ngambek gitu ya nah, jadi surat al-qadar ini adalah surat yang berkaitan erat dengan lailatul qadar selain ada di surat ad-dukhan juga disebutkan tentang turunnya Al-Quran ini Inna anzalnahu fi lailatul qadar sesungguhnya kami menurunkan hu dia Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu turun pada dua masa atau dua kesempatan, dua waktu. Satu turun dari Laul Mahfud ke langit dunia. Dan turunnya dari Laul Mahfud ke langit dunia itulah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, turun dari langit dunia kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril itu turun secara mufarrakan atau munazzaman selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Ada yang melalui kasus dulu disebut dengan asbabun nuzul atau sababun nuzul, ada yang langsung turun kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Menjadi sangat penting malam Lailatul Qadar ini karena pada malam itu adalah malam disebut Al-Qadar. Lail artinya malam. Jadi tidak mungkin Lailatul Qadar siang hari. Kalimatnya juga lail dalam bahasa Arab artinya malam. Hitungan malam dalam bahasa Arab itu dihitung dari pada maghrib sampai subuh. Jadi kalau malam ini malam Lailatul Qadar, maka maghrib tadi Isya tadi, taraweh tadi, ini hitungannya sudah berbeda dengan hitungan hari-hari lain, bulan lain di luar Lailatul Qadar. Lail. Yang kedua Al-Qadar. Apa makna Qadar? Ada banyak makna yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, Qadar itu artinya ketentuan. Ya rukun iman yang keenam apa? beriman kepada kodo dan kodar. Ya, kodo dan kodar adalah ketentuan yang Allah tentukan kepada kita makhluknya. Kenapa disebut al-qadar malam itu? Karena Allah menentukan kepada hambanya yang malam itu hadir, yang malam itu ibadah, yang malam itu berbuat kebaikan, malam itu beramal saleh. Allah menakdirkan kebaikan bagi dirinya. Satu. Yang kedua, al-qadar juga dimaknai sesuatu yang padat atau penuh atau sesak. Sebagian juga memanai dengan gelap. Maksudnya apa? Karena pada malam itu padat sekali berdesakan dari langit turunnya malaikat ke muka bumi. Tanazzalul malaikat warruh. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikat waruh. Turunnya para malaikat. Dan ruh, ruh itu nama lain dari malaikat Jibril. Saking banyaknya turun berdesakan. Berdesakannya disebut juga Al-Qadar. Berdesakan. Ya. Berapa banyak malaikat yang berdesakan itu? Satu ketika Rasul ditanya, "Ya Rasul, berapa banyak malaikat yang turun pada malam itu?" Rasul menyampaikan, "Lebih banyak dari butiran pasir yang ada di lautan." di muka bumi ini. Pernah ngitung pasir pak? Coba sekarung aja hitung. Sampai botak kita nggak akan bisa ngitungnya ya. Jangankan sekarung satu kepala saja. Kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah pasir itu. Karena satu kepala pun sudah banyak ribuan. Dan malaikat yang turun pada malam itu lebih banyak dari jumlah pasir yang ada di muka bumi ini. Ah, sudah. Sudah nggak terhitung. Makanya disebut dengan penuh berdesakan sesak karena turunnya malaikat pada malam itu. Tanah zalul malaik yang kedua, yang ketiga disebut juga malam ketetapan Al-Qadar itu. Ya mana Al-Qadar. Kenapa ketetapan akan ditetapkan kepada setiap kita baik, buruk dan tentu ketetapan kebaikan pada malam itu dan tidak berlaku baginya keburukan. Artinya bagi orang yang pada malam itu hadir dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan kebaikan pahala yang besar dan kemudian ada nampak perubahan, ada kebaikan selepas Lailatul Qadar itu terjadi. Itu mananya ya. Jadi kalimatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Ayat kedua, tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, satu ketika Rasulullah akan menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Begitu buka pintu, di luar sedang cekcok, sahabat sedang diskusi. Tidak disebutkan dalam riwayatnya diskusi apa. Apakah juga tentang Lailatul Qadar atau yang lain. Tetapi Rasul keluar dan Rasul mengatakan, hampir aku jelaskan tentang apa itu Lailatul Qadar. Tetapi kalian sedang berdebat, kalian sedang cekcok. Maka sekarang carilah Lailatul Qadar itu di, di 10 malam terakhir, mudah-mudahan kalian mendapatkannya. Jadi tidak sempat dijelaskan oleh Rasul tentang detil dan rinci kapan terjadi, apa malam Lailatul Qadar itu, kecuali Rasul memerintahkan carilah oleh kalian mudah-mudahan kalian mendapatkannya di mana dicarinya di banyak hadis Rasul menyebutkan min ashril awahir minor Ramadan sepuluh terakhir bulan Ramadan berarti sekarang sudah sepuluh terakhir ya tadi siang hari ke-20 malam ini sudah masuk malam 21 ini sepuluh terakhir dalam riwayat lain, carilah di malam-malam ganjil 10 terakhir. Berarti kemungkinannya malam 21, kemungkinan 23, kemungkinan 25, kemungkinan 27, kemungkinan 29. Itu malam ganjil. Dari sekian banyak hadis tentang kapan turunnya ini, ada kurang lebih 40 hadis. Imam Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa Malam Lailatul Qadar itu tidak tentu turunnya. Jadi tidak ada yang bisa menentukan dan tidak bisa ditentukan apakah malam 21, apakah 23, apa 25, 27, tidak tentu. Imam Ibn Qayyim juga menyampaikan eh, maaf Ibnu Taymiyah, dia berubah-ubah kemungkinan bisa 21, kemungkinan 23, kemungkinan 27 berubah-ubah dan setiap tahun terjadi perubahan. Nah karena kemungkinannya roba-roba, maka sebaiknya kita cari di 10 malam itu. Kalau 10 malam itu nggak ada yang bolong, maka peluangnya dapat lebih besar. Ah nanti aja malam 25, eh ternyata keluarnya 23 nggak dapat, ya. Eh ternyata 27, wah lewat, ya. Nah tapi kalau 10 terakhir ini dia optimal sungguh-sungguh, maka di malam pun malam itu dia sedang perbanyak ibadah sedang beramal saleh di hadapan Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ayat ketiga malam itu lebih baik dari seribu bulan jadi bukan sama tapi lebih baik beda nggak sama dengan lebih baik oh beda ya eh baju kamu sama dengan saya itu sama kalau nilainya 8 sama-sama 8. Tapi kalau lebih baik satu nilainya 8, satu 9. 9 lebih baik dari 8. 8 setengah lebih baik dari 8. 10 lebih baik dari 8. Artinya kalau disebutkan khairun lebih baik berarti minimalnya seribu bulan bisa lebih baik dari seribu bulan. Ah, tentu saja ini sebuah motivasi, sebuah uh, gambaran yang sangat menggiurkan mestinya bagi kita, bagi para pemburu pahala, pengejar keuntungan, pencari amal soleh yang banyak. Sepuluh terakhir ini menggiurkan karena ada pahala yang diungkapkan lebih baik dari seribu bulan. Seorang ulama mengatakan kenapa ada Lailatul Qadar buat umat Rasulullah. Ini ternyata tidak ada bagi umat-umat terdahulu. Umat terdahulu usianya panjang-panjang Para nabi terdahulu ada usianya sampai 500 tahun, 600 tahun, 100 tahun, 200 tahun, beratus-ratus tahun. Tapi umat Rasulullah rata-rata usianya Rasul menyebutkan umri ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Alhamdulillah di sini belum ada yang 60 tahun ya. Kita masih jauh dari meninggal, Pak, ya walaupun kematian tidak mengenal usia. Bisa jadi hadirin duluan saya belakangan atau saya belakangan hadirin duluan. <laughs> Samiwai ya. Tidak mengenal usia dan mengenal waktu ya. Tetapi ini yang diisyaratkan Rasul kalaupun usianya panjang nggak jauh dari 60 atau 70. Rasulullah 63 tahun hitungan Hijriah kita umatnya gak jauh dari Rasulnya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini usia di atas 60 tahun dan masih hidup, ah masih dapat bonus ya. Saya 70 tahun belum meninggal, bonusnya lebih banyak bu. Tapi hati-hati, satu tahun lagi 71. <laughs> Iya ya. Nah, karena usianya pendek, tapi amal kita bisa mengejar amal umat Nabi terdahulu bisa mengejar amal umat-umat Rasul terdahulu. Dari mana? Karena ada pelipat gandaan pahala kita. Ini hitungan matematis Pak ya. Seribu tahun itu kalau di maaf seribu bulan itu kalau ditahunkan berarti kurang lebih berapa tahun? 84. 84 tahun. Sebutlah seumur hidup dapat satu kali saja kita lalatul Qadar dan usia kita 60 tahun berarti 60 tambah 84 tahun berapa 144 144 usia kita bagaimana kalau tiap tahun dapat tahun berikutnya tambah 84 tahun berikutnya tambah 84 tahun berikutnya tambah 84 kita bisa melebihi usia dari umat terlebih dahulu yang lebih dulu terdahulu yang mereka usianya bisa 100 tahun, 200, 300 tahun. Ah, inilah kenapa kita umat Rasul dapat Lailatul Qadar. Kesempatan kita bisa mengejar amal umat terdahulu yang usianya lebih panjang. Bahkan jelas kita umat Rasulullah adalah menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kelak tidak akan lebih dulu masuk surga kecuali Rasulullah dan tidak ada umat yang lebih dulu masuk surga kecuali umat Rasulullah. Kita dimuliakan. Di antaranya ada Lailatul Qadar ini. Khairum min alfis syahrin yang lebih baik dari seribu bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Eh, maaf, tentang seribu bulan ini ada ungkapan dari uh, Imam Syafi'i ya bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan ketika pada malam itu dia beribadah maka lama ibadahnya sama dengan seribu bulan ini pendapat para ulama ya dalam hadis mutabakalai alaih Abu Hurairah bahkan menghususkan Rasulullah menghususkan tentang amalia di malam Lailatul Qadar diantaranya dengan salat malam man so, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat berdiri menghidupkan malam Lailatul Qadar. Qoma Lailatul Qadar. Dimanai dua, Pak. Qoma itu kata lain dari berdiri. Seperti hadis yang umum man qoma Ramadhana imanan wa tisaban. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, tentu tidak sekedar berdiri. Karena satpam, hansip, tutukas kamling berdiri tiap malam tapi kata koma di situ maksudnya adalah salat, salat malam. Dalam hadis riwayat Bukhari ini malah lebih spesifik menyebutkan koma Ramadan atau koma Lailatul Qadri. Berdiri pada malam Lailatul Qadar. Salat di malam Lailatul Qadar atau koma Lailatul Qadar juga artinya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tidak hanya salat berarti bisa dengan zikir, bisa dengan tilawah Quran, bisa dengan sedekah atau amal-amal lain yang itu merupakan amal saleh yang baik yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat turun tanazzalul malaikat waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat ketika malam itu turun ke buka bumi menunjukkan bahwa malam itu malam penuh keberkahan. Apa berkah itu dari kata bahasa Arab diambil dari kata barokat. Barokatun atau birkah. Bahasa Arabnya kolam, Pak, balong itu birkah. Kenapa birkah? Birkah itu balong itu kolam itu melebar gitu ya. Luas begitu. Nah, kata berkah itu sama dengan birkah, di situ terhampar luas kebaikan dari Allah. Para ulama memanai birkah itu an-numu wa ziyadatu minal khair. Tumbuh dan bertambah-tambah kebaikannya. Artinya mulai malam ini dan seterusnya kita menjadi orang yang senang dengan kebaikan, pecinta kebaikan, gemar dengan amal saleh, tumbuh terus berkembang beramal saleh dengan sempurna dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Itu adalah berkah dari malam itu. Dan keberkahan itu juga diantaranya tadi disebutkan ditandai dengan turunnya pada para malaikat pada malam itu. Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Kemudian selain malaikat pada umumnya dihususkan tanazzalul zalul Malaikat itu sesungguhnya jamak ya dari malakun ya, sehingga jamaknya malaikah walaupun jamak terkadang disebut mufrad artinya walaupun satu disebut banyak ya, banyak tapi juga satu ya. malaikat di sini umum yang miliaran yang jutaan atau bahkan triliunan tidak terhitung turun ke bumi tadi itu malaikat pada umum waruh dan ruh Imam Ibn Kathir memanai ruh ini adalah Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Kenapa dikhususkan? Karena malaikat Jibril itu adalah penghulu, pemimpin dari para malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang saya kaji, tepak apa kepakan sayapnya itu bisa menutupi enam kali dunia dan apa e, bumi dan segala isinya. Jadi nggak kebayang bagaimana sayapnya saja ya. Dan tentu tidak usah kita bayangkan karena tidak akan terbayang. Apalagi membayangkan seperti sayap burung, burung gagak, raja wali, piit, apalagi wah tidak masuk di akal kita ya. Tapi cukup kita yakin dan imani kalau itu memang Rasul menyebutkan, ya itulah yang sebenarnya. Jadi malaikat Jibril pun turun. Ya, menghususkan kenapa? Dihususkan juga malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan wahyu Allah, firman Allah kepada para nabi. Jadi tidak hanya kepada Rasulullah, nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan kitab, yang mendapatkan suhuf, yang mendapatkan lembaran-lembaran firman Allah, mereka pun mendapatkan wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril. Menarik Pak Bu, saya ceritakan Jibril ini ya. Di surat Al-Baqarah dari ayat 9798. Bagaimana ah, orang-orang Yahudi menentang kepada Rasulullah diantaranya dengan mendustakan malaikat Jibril. Di tafsir itu disebutkan ketika mereka datang kepada Rasulullah mereka berjanji, "Wahai Muhammad, kalau engkau bisa menjawab empat pertanyaan kami, maka kami akan beriman kepadamu. Kami akan ikuti ajaranmu." Wah, Rasulullah senang. Karena apapun bertanya tentang akhirat, tentang Allah, Rasulullah tahu pasti bisa menjawab. Baik, kata Rasulullah, berjanji dan engkau Berjanji tidak akan menyalahi janjimu, Allah mau menyaksikan. Baik, apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama, kata dia. Ya. Kenapa Allah menciptakan ada laki-laki dan perempuan dan kenapa lahir ada anak laki-laki dan perempuan? Masya Allah Pak Bu. Pertanyaan ini dibuktikan juga dalam ilmu pengetahuan. Ya, Rasul menjawab, lahir anak laki-laki dan perempuan itu penjawabnya adalah faiza alama zakar fahuwa zakarun biidnillah wa iza alama unsa fahuwa unsa biidnillah anak seorang anak laki-laki itu lahir ketika air laki-laki itu lebih banyak dari air perempuan dalam bahasa biologi ada disebut dengan XX ada XY ya kalau XX itu perempuan, kalau XY laki-laki kodenya begitu. Nah, bahasa biologi mana yang dominan gennya, maka yang lahir akan mengikuti itu. Kalau XY lebih kuat, maka lahir XY. Kalau XY lebih kuat, lahir XY. Faida aluma alama maul unsa pahwa unsa biidnillah. Rasulullah kalau lebih banyak air perempuan maka akan lebih uh, keluar anak perempuan dengan izin Allah. Abad ini dibuktikan dengan istilah gen dominan dan resesif. Ya, yang lebih dominan itu yang muncul. Mendengar jawaban itu orang Yahudi ini mengatakan, Sodakta, engkau benar. Dan Rasulullah, Allahumma ya Allah, fashhad, ya Allah saksikan. Pertanyaan, pertanyaan kedua, kata dia. Apa makanan dan minuman yang diharamkan kepada umat Nabi terdahulu kepada kaum Bani Israel? Para nabi terdahulu keturunan Bani Israel, ya kecuali dari atas Bani, Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak, Nabi Ishak ke bawah, itu kaum Bani Israel. Apa makanan dan minuman yang diharamkan? Rasul menjawab, karena lahmul ibil walabnuha. Yang diharamkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel adalah memakan daging unta dan susunya. Sadakta benar engkau Muhammad. Lalu yang ketiga, dia bertanya tentang Nabi. Jadi tentang Rasulullah. Ternyata Rasulullah sebelum Rasul lahir diutus sudah ada di kitab-kitab terdahulu, di kitab Taurat, Zabur dan Injil diberitakan tentang Rasulullah. Apa ceritanya? Dia bertanya lagi, Kaifah dan nabi finnaum Bagaimana nabi ini ketika tidur? Karena yanamu ainuhu wala yanamu qalbahu. Nabi ini dia tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Jadi Rasulullah Ma Pak berzikir sekalipun sedang tidur tetap berzikir hatinya. Kita kadang-kadang zikir pun sambil tidur ya beda sedikit kan. Rasul sedikit-sedikit zikir kita sedikit zikirnya ya. Yang eh, zikir astagfirullah astagfirullah baru tiga sudah lep tidur ya kalau ngobrol mah nggak bisa sambil tidur, tapi zikir subhanallah subhanallah subhanallah tidur. <laughs> Tapi itu lebih bagus Pak daripada tidur tanpa zikir ya. Apa jawaban orang Yahudi ketika Rasul menjawab ini? Sodakta, benar engkau. Barulah yang keempat. Ah, ini yang keempat kata mereka. Kalau engkau bisa menjawab, baru kami ikut. Coba Pak, liciknya orang Yahudi. Empat pertanyaan, tiga sudah dijawab, tiga tuh bisa gugur. Kalau nomor empat gak bisa jawab. Allahumma syahad ya Allah saksikan ketika membenarkan jawaban yang ketiga tetap minta ya Allah saksikan di mereka. Lalu yang keempat lalu bertanya man malaikatahu siapa malaikatnya yang menurunkan wahyu kepada rasul terakhir itu. Maka rasul menjawab Tidaklah Allah menurunkan wahyunya, firmannya kepada seorang nabi pun ila Jibril malaikatahu kecuali malaikat Jibril lah malaikatnya, kecuali Jibril lah perantaranya. Nah, di sini mulai muncul kelicikannya. Oh, kata mereka, kalau Mikail kami mau beriman. Itu <laughs> Pak ya. Kalau Mikail mau mau katanya. Padahal kalau Rasulullah menjawab Mikail pun pasti dia jawabannya lain. Itu liciknya orang Yahudi. Maka turunlah surat Al-Baqarah ini, "Man kana wal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw busral lil mu'minin Siapa yang memusuhi kepada Jibril maka sesungguhnya dia adalah utusan Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitab yang membenarkan dan menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Man kana lillahi wa Jibril wa mikal, fa aduwa lil kafirin. Maka siapapun yang memusuhi Allah, Jibril, Mikail dan malaikat-malaikat lain, fa innallahu lil kafirin, karena sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Ah, kenapa sekali lagi Jibril dikhususkan? Tanazzalul malaikat waruh karena ruh ini kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril adalah malaikat yang ah, pemimpin dari karang malaikat dan bertugas menyampaikan wahyu kepada seluruh ah, rasul yang menerima wahyu dari Allah. Termasuk ketika Rasul wafat pun Jibril lah yang menemani Rasulullah saat Israel datang akan mencabut nyawa Rasulullah. Nah, termasuk pada malam itu setan itu tidak bisa menguasai kita. Benar-benar kita bisa membelenggu setan. Tentu bahasa membelenggu setan ini tiga kita pahami, tidak kita bayangkan seperti belenggu dunia jadi saya tante di tali rapiaan cara li ke kia kunaon tan, aduh selain itu kodar, enggak ya. Tapi amal-amal kita yang kokoh nih, yang sungguh-sungguh tadi sudah 8 rokaat kita awali taraweh, lanjutkan nanti taraweh lagi, lanjutkan kiamulail, lanjutkan tilawah Quran ini mengalahkan setan yang menggoda hati kita, yang menggoda perbuatan kita, melawan ngantuk. Kita melawan ngantuk, kita melawan uh, capek, kita melawan dingin, bisa jadi ini termasuk juga kita melawan tipu daya setan dalam hati kita. Itulah kenapa pada malam itu setan dibelenggu. Dan terakhir, tanazzalul malaikat wa rufiya biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu dengan izin Allah diatur segala urusan. Urusan apa? Urusan-urusan yang baik. Dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan amrin hakim, urusan yang penuh hikmah. Artinya urusan-urusan yang baik yang akan menyelamatkan kehidupan kita yang mengantarkan kita menjadi lebih baik. Ada orang yang begitu jauh dengan Islam. Tapi kemudian dia berusaha ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan takdirnya dapat. Setelah Ramadan ini dia lebih baik, lebih gigi ibadahnya, lebih semangat dan lebih sungguh-sungguh. Itu ternyata buah dari malam Lailatul Qadar. Keselamatan dan rahmat bagi Allah tadi ya. Hatta matla'il fajar sampai kapan? Sampai terbit fajar. Terbit fajar itu adalah nama lain dari waktu subuh. Sehingga malam itu sampai subuh terasa nyaman, terasa tentram, terasa senang, terasa bahagia. Itu bukti malam itu turun Lailatul Qadar. Banyak hadis juga yang Rasul riwayatkan yang ditulis oleh para sahabat di antara tanda-tanda ya mulai dari angin berembus dengan pelan kemudian pada paginya cahaya matahari tidak terlalu kencang tapi tidak terlalu padam kemudian berwarna uh, apa kuning tetapi kuningnya kuning kemerah-merahan. Ada juga beberapa riwayat. Namun ada sebuah ungkapan dari Imam Ibn Kathir kata beliau tidak usah ingin ta cari tahu tanda-tandanya lebih dalam. Yang penting mah cari saja ridho Allah dengan amal-amalmu yang banyak. Begitu kata beliau. Sehingga carilah di malam-malam sepuluh terakhir ini. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ini menurut beliau ya, tentu saja tidak ada yang sepakat, ada yang tidak, tetapi pendapat ulama patut kita perhatikan. Beliau mengatakan kalau malam 10 malam dan malam itu jatuh pada malam ganjil dan itu malam Jumat, maka itu kemungkinan besar malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat Pak, sepekan atau 10 hari ini malam Jumatnya itu malam ini yang ganjil ya. Nanti ada lagi malam Jumat, pekan depan sudah genap itu hitungannya. Mudah-mudahan malam ini Pak. Ya, kita doa kepada Allah. Kalau Ubay bin Ka'ab seorang sahabat Nabi, kata Ubay, saya mah yakin malam 27. Ini juga berdasarkan hadis Rasul, diantaranya yang menyebutkan, kalau engkau begitu berat, begitu susah, begitu capek, begitu sibuk, jangan engkau ketinggalan di malam ketujuh yang terakhir. Malam ketujuh terakhir ini disebutkan atau disimpulkan para ulama malam ke-27. Itulah yang Ubay bin Ka'ab saya meyakin malam 27. Sehingga ini masih diyakini oleh orang-orang Arab Pak Bu kalau orang yang umroh di bulan Ramadan termasuk AA dan jamaah MK Travel sekarang sedang uh, berada di Madinah ya. Sudah masuk Madinah tadi uh, dari mungkin hari ini ya karena baru tawaf wada tadi pagi kalau saya lihat laporannya Nah, kalau malam 27 itu baik Masjid Nabawi atau Masjid Haram penuh sesak. Jadi orang-orang Arab dari gunung, dari pedang itu pada keluar semua tumbuh. Dan sudah sangat tidak muat Masjid Haram maupun Masjid Nabawi. Walaupun kapasitasnya sudah jutaan orang, tetap saja tidak muat. Karena sebagian meyakini itu. ya. Namun sekali lagi, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim, carilah sepuluh terakhir dan jangan menghususkan di malam tertentu Kenapa? Supaya pada malam manapun Lailatul Qadar itu turun, kita termasuk yang mendapatkannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Mari sekali lagi kita bersemangat terus. Malam-malam kita kita isi 10 malam terakhir ini dengan ibadah kita wabil khusus kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Amalannya apa? Bisa itikaf. Sudah niatkan itikaf duduk seperti ini kemudian kiamulail, kemudian tilawah Quran, kemudian zikir, sodako, di antara amal-amal yang dianjurkan. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, ini malam juga terbaik kita sedekah dengan wakaf. Silakan petugas wakaf sambil wak berzikir dan kita berdoa, kita berwakaf sama-sama.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 Jadikan kami di antara orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadikan kami di antara orang yang mendapatkan jamuanmu dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا اللهم ربنا تقبل منا كل أعمالنا الصالحة في هذا الشهر رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu semoga ada manfaatnya dan sekali lagi semoga kita minta kepada Allah semoga tergolong kepada yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagi yang akan melanjutkan salat tarawih silakan untuk tetap di masjid. Kita lanjutkan salat tarawih sesi kedua. Terima kasih aku qouli hadza wa li Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.